dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Sudirman yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah yakni menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan mudah-mudahan kedatangan kita kumpulnya kita di masjid ini dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala dan rito dari Allah Subhanahu wa taala Amin ya rabbal alamin. Kau muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam firman yang saya bacakan tadi di awal khutbah Yani ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman ittaqullah takwalah kalian kepada Allah jagalah diri kalian dari murka Allah jagalah diri kalian dari jurang neraka jahanam kata takwa berasal dari kata wako wako itu artinya adalah e, dinding atau tangkis kalau kita jalan ke puncak ya jalan yang berliku maka antara e, gunung sebelah kanan kita kiri kita adalah e, jurang atau sebaliknya pada saat di tikungan biasanya ada e, besi ya pagar besi agar jangan kita tabrak, agar kita keren, agar jangan nabrak, apalagi ngelompatin yang pasti kita akan jatuh ke dalam jurang. Kalau orang jatuh dalam jurang di puncak, maka pasti dia celaka, dia luka, mungkin tangannya patah, mungkin kepala pecah, mungkin cuma masuk rumah sakit, mungkin juga masuk kuburan. Namun kalau masuk jurang neraka jahanam itu dikatakan dalam Al-Qur'an la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Orang yang paling ringannya ringan siksanya di neraka jahanam adalah seorang yang dipakaikan e, sendal dari api neraka. Kemudian tali sendal itu membakar e, kakinya, membakar tulang Eh, tulangnya, membakar sum-sumnya sampai naik ke atas lalu membuat otaknya mendidih lalu orang itu berkata ya Rob tidak ada hambamu yang paling berat siksanya kecuali aku padahal itu adalah orang yang paling ringan siksanya oleh karena itu jangan coba-coba kita menantang untuk masuk ke dalam jurang neraka jahanam dan yang bisa menghalangi kita dari jurang neraka jahanam jurang Allah yaitu taqwallah yaitu kita menjaga diri daripada adab Allah. Oleh karena itu kita selalu diajarkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhir doa itu wa qina adzabannar. Kata qi berasal dari kata waqo. Waqo yaqi qi Ki itu artinya selamatkan. Artinya dilindungilah kami. Jagalah kami daripada azab benar, daripada wakina azab benar, selamatkanlah kami dari azab neraka. Caranya adalah menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Dan Allah berpesan kepada kita agar kita menjaga iman kita sampai akhir hayat kita wala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim mati nggak jadi direktur nggak apa-apa mati nggak jadi gubernur juga nggak apa-apa tapi jangan sampai mati tidak jadi muslim ataupun tak di tengah-tengah sebab Allah sudah berpesan dalam surah Al-Baqarah wa man yartabi minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man yartabi minkum an dini siapa yang murtad dari agamanya fayamut selalu dia mati wa huwa kafir dia dalam keadaan kafir menolak membenarkan Allah Subhanahu wa taala menolak membenarkan Al-Quran, menolak membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak membenarkan syariat Islam, keluar daripada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, mati yang demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak menjual kafir, faulah kehabatan amaluhum dunia wal akhirah. Orang itu adalah orang yang hapus amalannya dunia akhirat. Oleh karena itu kita menjaga akidah, menjaga Islam kita ini nggak boleh main-main, harus serius. Kenapa? Karena kalau kita sampai terlepas akidah naudzubillah min hapus amalan kita dunia akhirat. Seluruh amal yang kita jalani secara tekun sejak kita balik sampai dewasa, sampai mati, kalau mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, semuanya hapus. Sholatnya yang sekian puluh tahun dengan pahala sekian hapus puasanya yang sekian puluh tahun hapus, hajinya yang sekian kali hapus, umrohnya sekian kali hapus, ngajinya sekian lama hapus, membangun rumah sakit, membangun pondok, membangun panti asuhan, semuanya hapus kalau mati dalam keadaan kafir. Jadi menjaga akidah ini bukan perkara enteng, bukan perkara remeh. Perkara besar, perkara serius. Tidak boleh kita main-main. Hadirin hafizahumullah. Dan hati-hati bahwa setan Iblis punya garis besar haluan Iblis yaitu mengajak seluruh anak Adam ke jurang neraka jahanam dengan cara apapun, dengan berbagai cara. Dan kadang-kadang kita nggak terasa bahwa kita telah masuk di dalam jebakan iblis. Oleh karena itu kita harus jaga betul-betul diri kita, keluarga kita dari adab Jahannam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata qi dengan mu sama. Qi itu untuk satu orang, qu untuk banyak orang. Kita punya anak gadis kalau sudah umur 20-an ya sudah siap-siap untuk menikah. Hati-hati di zaman yang sudah sangat-sangat modern, zaman informasi, zaman dunia sudah seperti desa. Satu dunia ini sudah seperti desa. Sekarang orang beli aja nggak usah pergi, ya. cukup pesan, ya. Itu sudah ada ojek yang nganterin, ya Cukup kita aplikasi lewat HP itu sudah bisa ada yang nganter. Nah, di dalam situasi yang seperti ini harus lebih hati-hati. Tapi Quran tidak pernah out of date. Quran itu selalu up to date menghadapi segala tantangan zaman. Sekarang ini banyak di antara gadis-gadis muslimah yang terjebak di dalam cinta yang membawanya ke dalam jurang neraka jahanam. Karena ada orang-orang yang memiliki modus yang namanya 3M. Memacari, menghamili, memurtadkan. Itu harus saja? hati Memacari, menghamili, memurtadkan. Saya punya beberapa apa istilahnya jamaah. Ya, kalau profesional mungkin disebut klien, ya. Bagaimana bisa anak gadis mereka itu ya akhirnya jadi murtad. Bahkan ketika diajak balik itu merasa bahwa itu hak dia. Hak dia untuk keluar dari agama Islam. Sudah tidak mempan lagi surah Al-Baqarah ayat 217 tadi bahwa siapa yang murtad dari agamanya hapus amalannya dunia akhirat sudah tidak mempan lagi buat dia buat dia itu adalah hak ya itu adalah hak untuk keluar dari agama Islam. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Bahkan ketika ada seorang melamar anak kita, jangan cuma dilihat tongkrongannya. Karena tongkrongannya tadi ruspok, bawa uang, duit satu koper, dolar semua lagi. Orangnya ganteng. Ya, mulutnya manis, bahkan datang ke rumah kita dengan cium tangan. Lalu kita dijanjikan mau diumrohin dan dihajiin. Bagaimana nggak kelompok-kelompok kita? Tapi dia pakai kalung salib dan dia mau menikahi anak kita ya, di depan masjid Istiqlal seberangnya. Maka apabila kita tidak memperhatikan masalah akidah, maka mungkin kita akan terima. Karena apa? Anaknya baik, tanggung jawab, pekerjaannya juga mantap gajinya ringnya sudah per bulan 2000 dolar gimana saya nggak mau terima anak saya sudah jelas terjamin kehidupannya ini bahwa kehidupan tidak hanya dunia tapi juga ada akhirat walal akhiratu khairun laka minat dunia sungguh akhirat itu lebih baik bagi anda daripada dunia hidup di dunia sementara kita hari ini yang umur 50 tahun mungkin nggak sampai 20 tahun lagi sudah 16 ada yang mungkin 10 tahun lagi kawan saya seorang ustadz 50 tahun baru wafat kemarin jadi ingat hidup kita sementara apalagi kalau kita yang sudah bau-bau pensiun yang sebentar lagi hadirin hafizakumullah Allah Subhanahu wa taala melarang kita menikahkan putri kita dengan orang musyrik wala tumkiful musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum jangan kalian menikahkan putri-putri kalian dengan orang musyrik sampai mereka beriman dan disebut pakai Islam di situ hati-hati orang yang masuk Islam di Islam KTP nanti dia punya modus setelah sekian tahun balik lagi kafir lagi di situ Allah mengatakan hatta yu'minu sampai benar-benar dia membenarkan Islam tasdiqan jaziman. Benar-benar pembenaran yang pasti, meyakini kebenaran Allah, meyakini kebenaran Rasulullah, meyakini kebenaran Al-Qur'an, meyakini kebenaran Islam. Baru boleh kita nikahkan. Kata Allah, lebih baik hamba sahaya daripada seorang musyrik walau a'jabakum walaupun musyriknya tadi sangat mengagumkan Anda. Kenapa Allah menyatakan demikian? Ulaika yad'una ilan nar Allahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi al ayat. Sebab mereka itu akan mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunannya. Memang hidup adalah pilihan, hidup adalah ujian. Kita jika kita memilih dunia lalu kita menerima kekufuran, maka kita akan sengsara di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita di dunia baik, hasanah, kehidupan kita di akhirat juga hasanah dan dilindungi Allah dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil wa 'anil munkar wa ulaika humul muflihun barakallahu li wa lakum fil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fi wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim aqulu qawli hadza wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan kasiran kama amar Konon pakaian sinterklas itu adalah pakaian yang dikenakan kepada umat Islam dulu pada waktu mereka ditaklukkan di Andalusia. Setelah 8 abad berkuasa di Andalusia, umat Islam dikalahkan dengan jatuhnya benteng Granada atau Granada, maka umat Islam yang nggak mau murtad dibunuh. Yang murtad dikenakan pakaian, konon pakaiannya adalah sekarang yang disebut dengan pakaian sinterklas. Jadi kalau hari ini banyak saudara-saudara kita yang di super supermarket, di hotel-hotel, di pasir <laughs> seperti itu, apa ya maksudnya kesana? Ya? Karena kalau kita baca daripada strategi-strategi kristenisasi tahun 2020, nggak lama lagi, 2020 disebut dengan tahun penuaian jiwa. Makanya mereka banyak membangun gereja-gereja, walaupun e, orang ininya sedikit. Kenapa? Tahun 2020 akan panen, akan terjadi konversi besar-besaran dari umat Islam kepada mereka yang akan menghuni gereja-gereja itu. Oleh karena itu, kita wajib eh, waspada, wajib sadar. Tentu kita sebagai umat Islam, kalau umat yang toleran, mereka merayakan Natal tidak boleh kita ganggu. Tapi tidak perlu kita ikut-ikutan. Karena apa? Lakum dinukum waliyatin. Buat kalian dan kalian, buat kami adalah agama kami. Umat Islam hari ini harus betul-betul berubah tentu kepada syariat agama Allah supaya betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin di negeri ini ya, tingkat apapun, mau tingkat presiden, tingkat provinsi, ya, gubernur, tingkat wali kota, bupati, mudah-mudahan adalah pemimpin yang betul-betul ulil amri minkum, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu perempuan saja nggak boleh kita serahkan kepada kepala rumah tangga yang musyrik, apalagi satu kampung, apalagi satu kota, apalagi satu provinsi, apalagi satu negara. Mudah-mudahan 2017 Jakarta dipimpin seorang ulil amri yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sehingga menyelamatkan umat manusia dari murka Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita mohonkan kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari segala balak di akhir zaman Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah Demikianlah mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita di wa dunia wal akhirah. Aku lupa kali astagfirullah liwalakum Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala perlindungannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah makfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al-hajat ya rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma hamna wa afina wa anna Allahumma arham sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad wa ahfad ummata sayyidina Muhammad Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad alladhina yuhibbuna Allah wa rasulahu wal ladzina yaqra'una al wa yuqimuna as-salata wa yuduna zakah wa yasumna shawma ramadan wa yahujjuna al-baital haram wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna da'wat al-islamiyah Allahumma jalana daulat al-khilafah al-dairi bersyariah ala minhaj nubuwah ala tu'izzu bi al-islam ahla wa tudillu bi al-kufra wa ahla ala tijat tabqi syari'at al-ummah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibal sahibin ibadallah inna allaha yumkil adal wal insan wa ita ibn kumba wa yanhani taqsi wal mungkari wal bagi yaitu kumba alam mudabaru salam